Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. maasiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa sahibul bait, Bapak Haji Topan Pawe beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang kita akan melanjutkan ceramah, saya ingin menyampaikan bahwa sudah sering sekali kita dengar ungkapan Nabi, hadis Nabi yang berbunyi, "Dalam dirimu terdapat segumpal darah." Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhmu. Saat itu sahabat bertanya, apakah gerangan segumpal darah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, dialah kolbu, hati. Artinya, pengendali utama baik tidaknya hati kita sangat ditentukan oleh hati ini. Baik tidaknya perilaku kita sangat ditentukan oleh hatinya. Kalau hatinya sehat, insya Allah tutur katanya menyenangkan orang, perbuatannya pun menguntungkan orang lain. Sebaliknya, kalau hatinya sakit, tutur katanya menyakitkan hati yang mendengar, perilakunya pun akan merugikan orang lain. Timbul pertanyaan, saya ini, kita ini yang ada di sini, hatinya sakit atau sehat? Nah, untuk menjawab itu, kita harus tahu dulu apa saja jenis-jenis penyakit hati itu agar ah, penyakit hati nah, setelah itu kita tahu jenisnya penyakit ini ini ini setelah itu kita baku cocok wah saya nak kena ini ah barulah kita tahu oh saya sakit hatiku Ah, saya tidak ji nah apa saja jenis-jenis penyakit hati inilah yang coba saya jawab pada taklim kita kali ini dengan harapan mudah-mudahan tidak ada yang kena. Satu penyakit hati, ada yang disebut ria. Apa itu ria? Melakukan amal bukan karena Allah. Penting sekali kita melakukan segala perbuatan itu karena Allah. Ya? Saya kasih kisah. Ada guru memiliki dua orang santri. Dua orang santri. Nah bilang gurunya, nak muala mana ni pak disengekuk engka mana ni rialemu ya, sekarang kau silahkan turun gunung amalkan ilmu yang telah saya kasih sama kau turunlah dua orang santri ini yang satu jadi tukang kebun yang satu jadi pedagang yang jadi tukang kebun dia tanam ubi begitu panen bagus tawah ubinya dia ingat gurunya saya bisa tanam ubi seperti ini gara-gara guru saya Akhirnya dia ambil ubinya yang paling baik, dia kasih masuk dalam karung, dia pikul jalan kaki, dia datang ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Masuk nak? Kenapa nak? Ini ada ubi saya tanam, alhamdulillah. Baik kita wah hasilnya guru. Ini saya bawakan ki. Gurunya katakan, "Eh, metu si pakmu ikona." Kasih masuk di dalam ibumu. Masuk dikasih masuk. Cerita, Begitu selesai cerita, santrinya bilang, guru, melona lisu. Maka dia guru nak, tu aja yolo nak, tunggu dulu. Masuk ini gurunya sama istrinya. Ibu, apa dikasih ini anak Baik sekali kau dong. Nah bawa kangki ubi, naik satopi, jalan kaki tompa. Apa dikasih? Nah bilang istrinya, tidak ada pak, kecuali itu ada kambing kemarin, nak kasih kita topan, kasih saja. Dia bilang, oh kalau begitu, ah kasih misalnya itu kambing, karena aku sukai ja saya. Akhirnya pulang bawa kambing. Tadi apa nak bawa bu? Pulang bawa kambing. Dalam perjalanan tarik kambing, ketemu temannya yang pedagang. Nah bilang temannya pedagang, oi, boleh kira kau capok? Nah bilang, eh, datang ke rumahnya guru tak, eh, kenapa ada kambing kau bawa? Dia bilang saya juga pusing, bingung kak. Kubawakan ubi guruta, nak kasih ke kambing. Wih, mah pikir cancan di padang kami. Namanya pedagang, mikirnya untung rugi. Dia bilang ini saja ubi jina bawa dikasih kambing, apalagi kalau lebih dari ubi. Akhirnya nak ambil mobilnya open cup, nak kasih penuh, penuh. Bukan ubi bu, sembako. Ada gula, ada beras, ada minyak, banyak satu mobil Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Mage tu kare bana. Alhamdulillah mencari padang angkanga. Ah. Engke utiwi kaki. Ui makasih meto si pak muna. Pertama masuk cerita-cerita mau pulang. Nabila tunggu dulu dah. Ibu, apa tahu dikasihnya nak tak baik sekali. Nak bawa kaki sembako satu mobil. Nabi bilang istrinya tidak ada pak kecuali itu ada ubi nak bawa tawannya. <laughs> Saya bilang kodok gini, Bapak. Halo? Halo? Ah, salah sambung. Akhirnya dia bilang gini, Bu. Dia bilang gini, Ustaz. Eh, daripada kosong di kosong ni, ada mana tu ubi eh? Akhirnya pulang bawa ubi. Tadi bawa apa? Ubi. Yang di sini cuma mau dapat sop banjar, ah, tidak dapat amal. Nah, nanti di akhirat dia bilang ya Allah, mana pahalaku ikut pengajian? Allah katakan, saya kira dulu kau pilih pengajian mau kau dapat sop banjar. Ada mimu dapat toh sudah maku dua mangkok. Tidak gagam meruntuh Ah makanya lillahi ta'ala begitu pentingnya kita diajarkan untuk beramal lillahi ta'ala setiap sholat kita membaca apa kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya ibadahku hidupku matiku lillahi rabbil alamin upali sumangan lori puangi jadi apapun yang ibu bapak kerjakan niatkan lillahi ta'ala ngurus suami lillahi ta'ala bukan lillahi yang peluk karena kalau bukan lillahi ta'ala disuruh pijat marah-marah kenapa ketawa bu pernah kita pijat suami tak Masya Allah, dua anaknya tidak pernah nak pijat suaminya. Pantas suami tak pergi panti pijat. Tapi kalau lillahi ta'ala bu, pijit saya sedikit, wah mari pak betista siap. Wah, pijit sambil salawat. Salatullah, salamullah. Itu istri yang lillahi ta'ala. Tapi kalau bukan lillahi ta'ala, nggak pijit matojet. Tangannya bapak pijit, mulutnya barasanji. Eh, pasur-sur sekali nih laki-laki ya. Sedikit lagi gaji nah. Coba ku tahu begini tidak mau kak kawin sama kau. Apalagi tidak mau nadua mianata. Kenapa ketawa bu? Membayangkan diri sendiri? Nah, sudah. Kalau gajinya suami kita selama ini sedikit, Memang kita melayani suami bukan karena mencari muka di hadapan suami, tapi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti subhanallah Allah Maha Agung Ibu, kita ngurus suami bersusah payah meskipun kita tidak mampu mencukupi hidup kita, tapi di yaumil akhir nanti Allah katakan, "Eh, masuk kau ke dalam surga karena kau mencari ridha Allah." Meskipun di dunia kita menderita tapi ada sorga yang menunggu kita. Makanya lakukan amal lillahi Ah, saya kasih lagi kisah. Ibrahim alaihissalam. Ada umatnya Nabi Ibrahim bu, Medi. Ya, dia 350 tahun beribadah kepada Allah. Ini dikisahkan oleh Nabi. Akhirnya nanti ketika dia mati, Allah katakan, masuk kau ke dalam surgaku karena ridaku. Baik keberatan ini. Eh, belok. Saya tidak mau masuk surgamu karena ridamu. Saya mau masuk surga karena amalku 350 tahun. Allah katakan, eh baik nih kalau begitu kau bah hitung-hitung dik. Oke mi, kita bakuti hitung. Jibril, ambil kau kalkulator. Hitung sain jo amalnya 350 tahun. Bandingkan dengan nikmatku yang saya kasih sama dia. Akhirnya Allah katakan, ambil matanya satu sebelah kiri. Diambil matanya sebelah kiri, timbang amalnya 350 tahun subhanallah setelah ditimbang lebih berat satu biji mata daripada ibadah 350 tahun ada yang beribadah di sini 350 tahun ada sembahyang tarawih saja satu satu jam nama marah-marah maki eh dere talekan itu imang lapan jam lagi bacana ah. bu itu baru satu jam itu Nah, makanya ibu kita masuk surga itu bukan karena amal tapi ridha Allah Nah inilah yang pertama luruskan niat apapun yang ibu bapak lakukan lillahi ta'ala kalau selama ini bapak jadi pegawai negeri cari gaji salah jadi pegawai negeri cari ridha Allah kalau selama ini kita kerja cari gaji pindahkan channel kasih pindah gelombangnya Rrr, cari gelombang ikhlas lillahi ta'ala kalau orang bekerja lillahi ta'ala insya Allah tidak ada stresnya kita kerja melayani suami tapi karena mau cari muka sama suami, ketika suami marah-marah, stres maki, eh deh setengah matiku masakan yang bubur dan benda suka ji. Tapi kalau kita ikhlas, dia senang atau tidak, saya tidak mencari pujian dari dia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit hati yang pertama, bekerja bukan karena Allah. Nah, kentara itu ciri-cirinya. Kalau sembahyang kita Wih kalau ada yang lihat, eh, tawa panjangnya. oh. Wih sekalinya sendiri. Loh, loh, loh. Ah, itu bukan lillahi ta'ala itu, ya. Hmm, yang pertama, penyakit hati. Yang kedua, penyakit hati. Yaitu bakil. Apa itu bakil? Sekek. <laughs> Nah bilang orang di kampungku kiri galap paku jambatan. <laughs> Seke. <laughs> Mau lihat sekeknya kita pak. Halo pak. Mau lihat sekeknya bapak-bapak kalau hari Jumat. Saya biasa kalau hot pak kasihan kalian itu celengan hampir tidak pernah singgah pak. Lancar. Lewat depan tak pura-pura kita ada lihat. Syung, syung, syung, syung. Wih lancar nah. Nah kala-kala itu pantar di kampungku. Sekalinya singgah, boom lima ratus lima ratus mau masuk surga nenek tak punya surga kencing saja di terminal dua ribu pernah ke kencing di terminal daya ada itu ditulis di WC nya tuh air besar seribu air kecil lima ratus pernah kau buang air besar ku kasih uang seribu nah bilang penjaganya kenapa seribu staf ku bilang air besar di saja deh nah bilang balik-balik pasti kencing juga toh Dulai sorry Ces, kulupai. <laughs> Kukasih uang 2000. Kukasih uang 2000. Nah, paresa si kantona. Kenapa lagi, Dek? Nggak eh, ada uang kecil, eh? Masih ada uangku 500. Nggak ada sasunnya, Ustaz. Eh, masih ada 500. Jadi bagaimana uangku 500? Dia bilang, kanci bagi ada lagi. <laughs> Masya Allah. Masuk WC 2000 kita mau masuk surga limbi dia bilang mangkasar lima bilangan bisa gitu. Mau lagi lihat sekenya kita bu. Itu tadi bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau beli sayur. Beli sayur? Woi mas, berapa ini kangkung mau satu ikat? 500 gitu kodong ada deh mahalnya ini mas ya. Dua bulan maki lagi langgana mas nah, nah, nah, nah bilang mas tawar maki pare. Ampas setengah mau nah. Wah beda 50 nah tawar <laughs> sih. Padahal cincinnya emas. Gayana sih. Mam tawar bu, pernah ki belanja di mall? Pernah bu? Kita tawar ki. Tawar mina bilang ki penjaganya orang gila. Padahal yang punya mall orang kaya. Yang paganda gitu pada untung kalau ada 30 ribu untungnya satu hari. Empat anaknya nak kasih sekolah. Makanya tip belanja islami bu, ini tip belanja islami. Berapa daeng? 500. 400, 500, bayar 500. Nih, 500. Tapi bilang ke dalam hati, Tuhan saksikan. Sebenarnya 400 dikublikangi, 100-nya saya sedekahkan untuk dia. Nah, apa pahala sedekah? Dapat tumpah sayur. Iya, ndak setengah mati ke juga dia. Ya? Si parah itu deh, Tumpah siwa, siwa, si, si tawa. Ada juga orang bu, nak tawar tawa. Berapa deng? 500 nah bayar 500 sini tapi apa nah bilang tambahan aja dua nah malah si lemo di metode melo cipe kiri kiri galang nah bilang kita gerugi aku dah gibu jangan ambil nak kasih kembali jeruk tapi apa nah bilang camangi mau panen di metode melo cipe astagfirullah kenapa ketawa bu pernah ki begitu toh sampai saya sampai sampai saya toh sambal sambalukku langgananku di Makassar nabi bilang Ustaz kalau ceramah ki besok-besok di sana toh ceramah-ceramah itu ibu-ibu kenapa seket dulu bela ada deh 50 na tawar ji hmm, mau ki lagi lihat pelitnya kita Wih, kalau artis na jempu oh tahu ah. mobil Mercy ada tompa itu poredernya padahal datang jadi kasih lihat paha itu nggak dikasih pegang jadi kasih pakai cina-cina <laughs> dikasih sekali na ustaz na jempu na kiringan oje oje na kiringan baru itu ojek motor Honri Honda Riolo baru tidak ada lagi stang kakinya tunggak tunggal be coba baru tidak hujan lagi jadi satu mantel hujan di dua itu satu mantel kan sembunyi begitu. Dia bilang sampai mi dek. Dia bilang belum pi ustaz. Eh dek lima menit pi. Kok be batina nasesa ustaz sih kasih. bilang, sabar ke Ustaz, begitu memang Ustaz. Kau bilang salah kau itu ada lagu rock bilang, Ustaz juga manusia. Tapi alhamdulillah tawa ah, tuan rumah Pak Taupan wah baik kita wah. Eh, mobil terado na jampukan ah. Pasti belum dapat keterangan tak? Ya. Coba-coba menton jadi pemimpin tahu. Ah. <laughs> nah, ibu bapak yang saya muliakan ya, jangan pelit. Bu, yang namanya sedekah napsi napsi. Jangan pikir bahwa kalau suami tak sumbang su ibu dapat. Enggak itu. Enggak. Kalau suami tak pergi Jumat, dia kasih masuk celengan untuk dirinya jitu, Bu. Ibu tidak dapat. Makanya kalau mau pergi suami tak menyumbang, eh Pak, sejumai 20 sebu nah, tak 10 tak sebu. Ah, dapat pahala masing-masing. Tapi ini tidak, suaminya mau menyumbang dia marah. Kasih sumbang mini 500 ribu Budi, langsung dia bilang, eh dede talekan ini sok kaya. Atau dia bilang kaya di situ, saya di sini belikan cincin. Wow. Kenapa ketawa? sudah Bu ya. Itu yang kita pakai di dunia demi Allah belum tentu kita yang punya. Yang kita miliki adalah yang kita sumbangkan di jalan agama Allah. Itu enaknya orang kaya Bu. Enak sekali tuh orang kaya. Kita orang miskin, eh lagi kalau orang kaya mau. Buktinya orang miskin sholat, orang orang kaya juga sholat. Hmm. Orang miskin puasa, orang kaya juga puasa. Eh, apa pi? Orang miskin tahajud, orang kaya juga tahajud. Orang kaya pergi haji, tinggal maki kita orang miskin. <laughs> Coba. Baik mentong, itu kalau orang kaya yang pemurah. Kisah lagi, kisah. Tersebutlah empat orang di depan pintu surga. Ini kata Nabi. Ini empat orang depan pintu surga bertengkar. Mas Sasai, masing-masing mau nomor satu masuk surga. Ah, siapa itu? orang kaya yang pemurah, haji mabrur, ustadz, kemudian orang mati sahid. Bertengkar, masing-masing nomor satu. Maju yang haji, Nabi bilang itu orang kaya, saya dulu. Bertengkar, akhirnya Allah katakan, oh Jibril, dosa mau pareser mage nama sasa kuyolona surga. Kenapa dia mau masuk surga nomor satu? Oh, dipanggil satu-satu. Kamu masuk. Kenapa kamu masuk nomor satu? Dia bilang, Jibril, saya haji, Kak. Dulu di dunia, haji mabrur bukan haji lale. Apa <laughs> angkat je tu haji Kaji jili Bani toye eko masigi mak dobe mopi. Empat telu. Nera salah, eh bahaja pasti itu. Eh, haji dongok-dongok itu. Termasuk ibu-ibu sudah haji tapi kalau ayolah salah ibu haji pikir sembahyang mau asar apa namanya? bilang eh deh itu sembahyang masih bisa besok ini kondeku 70 ribu ini padahal sudah haji Haji Kandelo. Tahu Kandelo? Kasihan deh lo. Saya Haji Babrur. Katanya Haji Babrur nomor satu masuk surga. Nabi bilang Jibril, Ini podak kok. Siapa kasih tahu kok? Ustad. Hmm, gak boleh melumbai ustazmu. Mundur kok. Mundur. Panggil lagi orang kedua. Kamu, kenapa mau masuk surga nomor satu? Saya Jibril dulu, kaya kak. Alhamdulillah mega kasih orang paraku. tapi itu kekayaanku bukan cuma saya nikmati juga dinikmati oleh orang-orang di pare-pare dan sekitarnya ku panggil tawa pengajian gratis kalau pulang itu ku kasih tompa hadiah nah, katanya haji orang kaya yang pemurah nomor satu bedek masuk surga Niga podako Ustaz Dasat ah mundur ndak boleh belum bay ustazmu mandoraka kok mundur Panggil orang ketiga, kau kenapa mau masuk nomor satu? Saya Jibril dulu mati sahid kak, membela agama Allah. Katanya orang yang mati sahid nomor satu masuk surga. Katanya, siapa kasih tahu kok? Ustadz, eh mundur pada mana mau mundur kok. Kalau begitu Ustadz dulu masuk. Tapi kistas, yoloki, ya wah jalan Ustadz. Pas mau masuk surga langsung, astagfirullah. Nabi bilang orang ketiga, makasih kok disuruh tamat surga talim bicanai bicak bicas sih begini Jibril memang saya dakwai mereka tapi saya bisa jadi ustadz seperti ini karena ada orang kaya yang pemurah membangun masjid tempat saya berdakwah. Saya bisa jadi ustadz menyampaikan dakwah kepada orang lain karena ada orang kaya yang pemurah membangun sekolah tempat saya belajar. Karena ada orang kaya yang belikan saya pembeli buku sehingga saya bisa jadi ustadz seperti ini. Saya termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih kalau saya dahului orang kaya yang pemurah. Saya terima penghargaan Allah, tapi biarlah orang kaya dulu yang pemurah masuk ke dalam sorga. Itu orang kaya yang pemurah. Tapi kalau orang kaya yang seke, lapak paku jambatan, nomor satu tonji masuk, kemana? Neraka. Maka dia malaikat, hmm, Andre lah buah Hmm dikumpul itu kekayaannya dijadikan bara api neraka disterikakan di atasnya baru dikasih masuk mulutnya hmm, Andre Leboja nah, baru orang kalau kaya sekibu, nah doakan ki orang sial lewat kita mobil tak nak uh, tak balik lalu seke sekali kira tongi mau kak nak ambil nak kalah sonjak saja oh. <laughs> coba tapi coba beda kalau pemurah ki mati maki lewat di kuburan tahu orang eh sehingga kita doakan ki dulu ini kenapa baik sekali dulu itu waktu hidup selalu kita kiringin jalan kote padahal jalan kote jitu nakasih ki ah makanya jadilah orang yang pemurah jangan bakil hmm. ini penyakit hati yang kedua bakil yang ketiga suka memakan makanan haram oh ini juga banyak ini menghalalkan segala cara saya kasih lagi kisah ya tersebut ini kisah-kisah nyata. Ibu bahasa, bisa baca dalam buku kisah para kisah para sufi. Kisah nyata. Tersebutlah seorang pemuda lagi jalan-jalan di tengah kebun. Dalam perjalanannya tiba-tiba dia mendapati buah, buah. Dia tidak dijelaskan itu buah apa, dalam riwayat itu cuma dikatakan mendapat buah. Begitu dia dapat buah, diambil itu buah, dia makan. si waie biasa angka wae kue nah <laughs> ya. kalau bisa ada air minum ya ya, ya. jadi diingat itu panitia kalau Ustadz Das ceramah sediakan air di samping ya kecuali hari Senin sama Kamis nggak gitu ya akhirnya nah dia makan ini buah begitu habis tengah dia baru sadar wah ini buah pasti ada yang punya dan saya tidak minta izin sama yang punya. Akhirnya dia gelisah, pasti yang masuk di perutku ini haram. Dia pergi cari yang punya itu. Dia cari yang punya kebun. Satu hari satu malam jalan bu, dia cari itu tukang kebun. Yang punya kebun alhamdulillah ketemu. Setelah ketemu sama yang punya kebun, berkata ini anak muda, Pak, eh ini ada buah sudah kumakan setengah, saya dapat di kebun tak? ini sudah aku makan kodong setengah. Saya, saya kasih kembali ini setengahnya. Tolong saya yang saya sudah makan, halalkan ki. Setengahnya aku kasih kembali ki sama kita. Nah bilang yang, tunga, yang punya kebun, eh enakmu. Sudah kau makan setengah sisamu kau kasih kak. Nah mau kak? Saya mau halalkan yang kau sudah makan dengan syarat nikahi anak gadisku. Ah, deh itu motoy. Melo mo ka pahala na ya, Europura mo andre, tapi pubene anak daraku. Wih, ini anak muda langsung bilang, wah Alhamdulillah. Wuh, dapat jodoh. Nah, bilangin orang tua, tunggu dulu, Ces. Jangan kau terlalu cepat senang. Kenapa? Itu anakku buta. Ebisu, eh, tuli, lumpuh. Ini anak muda tadi yang gembira sekali, tiba-tiba mati coli. Layu sebelum berkembang, Nabi bilang, apa enaknya? Buta tompa, tuli, bisu, lumpuh. Nah bilangin orang tua terserah. Mau kau halal, nikahi. Tidak mau kau jangan mi haram yang kau sudah maksud. Akhirnya ini anak muda pikir. Oke, okay, baik, saya nikahi. Panggil dua orang saksi. Dikasih nikah. Setelah nikah, ini mertuanya bilang, eh, masuk mako dalam kamar istrimu. Masuk dia. Waktu sebelum masuk, <clears throat> bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan setelah Ustadz minum. Baik sebenarnya ini seandainya gelas tidak setengah mati diisap. ya, ah, lanjut. Ini anak muda bingung nih. Saya salam atau tidak? Halo? Ay, bila kasih macam cerita salah bila. Halo? Nah, akhirnya anak muda dia bilang, kalau saya salam, tidak ada gaji. Ketuli. Akhirnya dia ingat hadis Rasulullah. Barang siapa yang bersalam, kalau tidak dijawab oleh manusia, malaikat yang jawab salamnya. Nah, jadi besok-besok kalau kita masuk rumahnya orang, ada atau tidak orangnya salam ki, paling tidak malaikat yang jawab salamnya kita. Akhirnya anak muda, assalamualaikum ki, ya. Tapi sekarang assalamualaikumnya orang lain-lain nih. Anak muda tuh, mahasiswaku sekarang kalau ketemu Kak Nabilan saja, aswabar pak. Eh, apa sih itu aswabar? Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasingkai. Seperti tong SMS. Ada juga nabilah saja, Assamlek. Apa sih? Assalamualaikum. Jangan ya. Kasih bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya lanjut kisah. Ini anak muda, dia ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selang beberapa saat kedengaran jawaban, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kaget ini anak muda. Hih, berarti dia tidak tuli. Karena dengar kiasa. Berarti dia tidak bisu. Karena dia jawab salamku. Pas dia buka pintu, datang istrinya. Dia pegang tangannya sambil dia cium. Hih, berarti dia tidak buta karena lihat tanganku. Berarti dia tidak lumpuh karena dia bisa jalan nggak sadari, nggak ini anak muda, tidak buka cadarnya, tidak buka penutup wajahnya. Wih, tawa cantik. Wih, dia tidak langsung peluk istrinya, Bu. Dia tidak langsung peluk istrinya. Dia lari ke mertuanya. Pak, balik-balik ki. Pak bawa teki ini. Kenapa? Kenapa bapak bilang anaknya buta padahal dia tidak buta? Dia bilang begini nak, anak saya saya katakan buta bukan karena dia tidak bisa melihat, tetapi matanya tidak pernah melihat sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak pernah lihat gambar porno. Tidak seperti katanya laki-laki nanti di pare-pare sebagian suka sekali lihat gambar-gambar porno. Padahal sudah ada itu istrinya. Nah kantong itu gambar porno baru sembunyi di dompetnya masuk kamar mandi udah buka lagi kenapa karena gambar porno istri tak lalu buka eh halal goyang-goyang lagi ya baru kalau sama istri itu pak sedekah sedekah itu pak jadi kalau kita tidak ada sedekah untuk uang, sedekah uang, sedekah sama istri. Ayo bu, bersedekah. Apalagi kalau baku busuk ibu, baku busuk suami Misalnya toh baku bombek ki dua hari maki baku bombek pergi pulang nanti melakukan hubungan itu, kata Nabi membunuh 70 setan. puluh setan tahu bu. Selesai dengan ceramah, ada orang bedek selesai dengan ceramah, pulangi. Nabi bilang istrinya, Pak, ayo deh kita bunuh setan. Nabi bilang suaminya, ayo nih. Sudah bunuh setan 70, Nabi bilang istrinya kasih cukup eh, 140 deh. Nabi bilang istri suaminya, ayo nih deh cukup 140 nak bilang lagi istrinya Pak genak sisengi 210 Maka dia laki nak tanya nasi Tamu bunuh iya Iya nak bunuh Ya eh, Lanjut ya lanjut ya ah, Akhirnya ini lagi anak muda dia bilang Lalu kenapa bapak katakan anaknya buta? Hah? Eh, eh, karena tidak pernah melihat gambar-gambar porno seperti televisinya Indonesia ya. Nah, kenapa bapak katakan bisu? Anakku bisu bukan karena dia tidak tahu bicara, tetapi mulutnya tidak pernah dipergunakan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Mulutnya selalu dipakai pergi dakwah, seperti Ustadz Dasat. <laughs> tidak seperti ibu-ibu seperti sebentar, suka sekali Pak Ada Pak Gosip di sini? kandala-kandala kamu tidak ada betul lolos <laughs> pasti ada toh uh, ya suka gosip tidak seperti katanya televisinya Indonesia coba lihat televisinya Indonesia sambil gosip tapi alhamdulillah bu saya tadi uh, lihat berita ternyata Majelis Ulama Indonesia lagi merancang undang-undang fatwa bahwa menonton tayangan infotainment haram berdosa. Mudah-mudahan cepat itu difatwakan apa itu televisinya Indonesia sangin gosip dari pagi sampai tengah malam gosip terus nak ki mau semua nak tahu urusannya artis haidnya itu artis kenapa dia cerai mau nak tahu semua itu untuk apa beda ditahu itu sepupu ki nak kenal ki saja tidak atau mau tongki jadi artis mendaftar maki kandala kandala kalau diterima ki itu bisa ikut sukanya televisinya Soeharto dulu Orde Baru televisinya bagusnya tawa dulu. Eh saya masih ingat dulu, waktu ku SD, sinetronku apa? Aci, aku cinta Indonesia. Pemerannya si Bayu. Ya toh? Film kartonnya apa? Si Unyil. Hari Minggu main toh? Eh kalau hari Maulid dia cerita lagi tentang Maulid. 17 Agustus dia cerita lagi tentang perjuangan. Hari Kartini dicerita lagi tentang Kartini. Eh, sekarang apa sinetronnya Nana? Ini kerasanya kan masih SMP sudah diajar baku cium di depan umum. Apa film kartonnya? Sinchan. Eh, nah lempar kepala sekolahnya kepalanya. Eh, coba nih, itu punya contoh anak tato. Baik menton dulu itu televisi. Hmm. Ah, lanjut kisah. Dia bilang lagi ini bapak, dia bilang lagi ini anak muda. Lalu kenapa bapak katakan Anakku lumpuh saya katakan demikian bukan karena dia tidak tahu jalan. Tetapi kakinya tidak pernah dipakai sesuatu yang tidak ada gunanya. Selalu dipakai pergi dakwah. Ah, Alhamdulillah. Tidak seperti nanti laki-laki sebagian. Suka sekali pergi dibuntut tempat-tempat maksiat. Kalau didapat parkir motor sama tetangganya, bilang lagi orang lewat-lewat di sini. Hmm. Lalu kenapa bapak katakan anaknya tuli? hmm, semuanya uh, tidak tahu akhirnya ini anak muda bilang ih berarti baik sekali tuan anak tak iya baik tuan anakku lalu kenapa bapak mau nikahkan sama saya dia bilang sebenarnya itu anakku banyak dia lamar ki cuma belum ada sesuai standar oh begitu iya kenapa kita pilih kak saya yakin pasti kamu anak yang, yang baik agamamu kenapa buah saja yang jatuh sudah jelas-jelas halal Kau masih khawatir kehalalannya, apalagi kalau lebih dari itu. Saya yakin persis bahwa dalam darah dagingmu tidak ada barang yang haram. Pasti itu. Ya begitu, iya. Nah bilang ini orang tua, jam aku banyak ceritamu. Coba aku masuk di kamarnya istrimu. Akhirnya masuklah dia di kamar istrinya. Selera tinggi ekonomi pace. Jangan. Jadi bu, jangan suka kasih makan haram. Kalau kita selalu kasih makan yang haram-haram anak tak, uh, nanti anak tak tuh tiga. Yang satu mati karena overdosis. Yang satu lagi dicari polisi karena pengedar. Yang satunya lagi kawin lari di bawah bandar mak tampui. Apa menaknya itu? Pas pensiun suami tak dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan nasi. Pagi-pagi disuruh jalan di jalan raya tidak pakai sendal. Jadi gembel lagi. Ya toh? Nah, hikmah dari kisah ini jangan suka makan yang haram-haram. Ah, penyakit hati yang ke empat. Killatul haya, makura siri. Wih, ini juga sekarang banyak. Makura siri sekali. Kalau dulu ada orang hamil di luar nikah, diusir. Saleh kampungnya, mapakasiri siri kok. Sekarang hamil lima bulan, pesta besar yang mengundang haji, ikut mengundang ustadz Gedungnya Islamic Center. Baru lima, baru tiga bulan sudah menikah. Di mana nih? Ditanya, kenapa begitu anak tanah? Bilang, iya silaku. <laughs> Coba, sirik sudah mulai hilang. Coba lihat anak-anak gadis kita sekarang. Siriknya sudah mulai hilang. Dulu kalau ada anak gadis lewat orang bilang, "Niga na ero, mata Andre lah dek mana? Tak dua lipat nak pakai lipat yase, lipat yawa." Sekarang niga na ero makuras lah dek pita mananya dudek nawat di dipita Kalau mau memilih pemimpin nanti bu, lihat orang yang baik siriknya. Kalau gagal siriknya, jangan menghalalkan segala cara itu. Ya, pelihara sirik dan rasa siri itu cerminannya gampang. Satu, lihat dari cara berpakaiannya. Orang kalau bagus sirinya itu dari cara pakaiannya. Coba dilihat. Komatoa nih, napoji mopi mas ponco ai. Majak tuh, makura siri ya tuh. Kalau dua ibu ada mi anaknya gadis masih suka pakai you can see makura siri itu. Ya. Ada mi cucunya masih mau seperti ABG eh, eh, eh, kalau lihat uh, uh, uh. kalau oh, ah bapak-bapak sudah tua kalau lihat anak cewek langsung nak patik rambutnya mak bedah padahal sudah lobet gantol le gabungan tua-tua lale killatul haya makuras siri ya nah yang selanjutnya penyakit hati adalah hubbud dunia terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia boleh, tapi yang diharam adalah terlalu yang namanya terlalu cinta kepada dunia. Ciri-cirinya menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara apa saja dia lakukan yang penting dia bisa dapat dunia padahal demi Allah bu besok-besok mati ki dibawa kekayaan dunia tak dibawa enggak coba lihat orang mati ada yang masuk di kuburnya. Mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, sama semua bawaannya kain kafan. Ya toh? Makanya jamak gitu. Makanya istri yang baik, suami tak keluar, Pak, saya istri tak eh, ikhlas ji apapun yang kita bawa ada atau tidak yang penting kita tetap di jalan agama Allah selalu dakwai suami tamu selalu dakwai setiap merek masuk lo sapa dale dakwai wanita. Bu, Pak, saya istri tak kita nikahi lillahi ta'ala. Tapi bene kak nasabak lillahi ta'ala. Insya Allah saya ikhlas apapun yang kita bawa ada atau tidak saya ikhlas terima yang penting jangan melanggar agama Allah itu baru istri yang baik datang suaminya pak halal jika ini halal jibu Alhamdulillah kasih masuk tidak percaya Ki? Coba Ki lihat anaknya guru-guru mengaji. Coba lihat anaknya guru mengaji. Bagus-bagus itu hidupnya. Tapi coba lihat bandingkan anak-anak pejabat yang koruptor. Coba lihat anak-anaknya. Coba bandingkan. Oh, pakai siri-siri ini. Hmm, makanya kenapa? Beda cara memberi makannya kepada anak-anaknya. Nah, Nah inilah jenis-jenis penyakit hati. Sebenarnya banyak tapi waktu yang terbatas. Akhirnya kita resep lagi selanjutnya. Nah bersami lima tadi. Saya nak kena, tidak. Ah nak kena ke ini. Berarti sakit nih hati tak. Kalau sakit hati tak, bagaimana cara mengobatinya? Jangki minum antalgin. Tidak sembuh itu. Jangki juga minum baygon. Mati ki. Tapi bagaimana caranya? Obati dengan cara satu, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Bagaimana cara bertobat Ustaz? Maukah ini tobat saya Ustaz? Tapi tidak ku tahu caranya. Bagaimana caranya tobat? Satu, taubatan bilizan, tobat dengan cara lisan. Yaitu bagaimana caranya? Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilahi. Itu tobat bilizan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilahi. Panjang sekali Ustaz. Yang pendek mau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak bisa juga Ustaz. Ya, astaga, astaga, Tidak boleh astaga, astaga. Tidak boleh. Tidak ada itu. Nah, coba taubatan bilzan. Yang kedua, taubatan bil jasadi. Taubat dengan badan kita. Bagaimana caranya? Ada yang disebut salat sunat taubat. Kapan dilaksanakan Ustadz? kapan saja yang penting bukan waktu harap tapi lebih utama waktunya antara maghrib dengan isya pura kimas sampai jam maghrib, sambil tunggu waktu di masjid salat ki, salat sunat taubat berapa rakaat Ustaz minimal dua rakaat maksimal enam rakaat salat sunat taubat apa bedanya salat sunat yang lain niatnya sih kalau salat duha kan duha kalau taubat ya salat sunat taubat Nah, ha, ketika kita sujud terakhir dalam solat itu taubat ki dengan catatan jangan dilafaskan. Jangan diucapkan misalnya ya. Anggaplah ini dalam hati, anggaplah. Karena kalau ku jelaskan ki dalam hati pasti tidak mengerti kita. Hmm, anggaplah misalnya, ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah hamba lakukan. baik yang hamba sengaja maupun yang hamba tidak sengaja dan yang lebih penting dari itu ya Allah berikan hamba kesanggupan dan kemampuan untuk tidak mengulangnya garis bawahi itu garis bawahi stabilo cetak miring kasih bol penting berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya jangan seperti tobat ibu hamil pernah lihat tobatnya ibu hamil bu melahirkan Eh, kalau dia melahirkan itu teriak-teriak kuliah. Uh, ampun ma tidak mau lagi hamil tidak mau ma sekalinya lima bulan matang pusi, padahal pura ditobat toba jangan tobat seperti itu tidak diterima tobat itu ya tobatan bil jasa ya nah itu resep mengobati hati tobatan nasuha yang kedua dengan cara zikrullah zikrullah.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 Berapa? Lima Ya Kan lima kali kisolat. Seminggu berapa ayat? 35 ayat. Satu bulan berapa ayat? 150 ayat. Alhamdulillah kalau kita buka terjemahannya. Sehingga kita tahu artinya itu. Besok-besok bertengkar sambil tunggu Ustaz di sini. Apa hukumnya ini? Haram. Betul Ki Bu, haram. Apa ayatnya? Tidak ku tahu, yang penting pernah ku baca. Haram. Tambah ilmu. Ya, baca kiraatil Quran ya. Yang kedua, sikir yang kedua, semulia-mulia sikir atil Quran. Yang kedua adalah kalimat-kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Sambil perjalanan di atas beca, Bapak toh di atas beca ki sikir tiba-tiba lihat ki cewek cantik tak buka rok nana sambar petik-petik tak angka roknya langsung ucapkan subhanallah. Jangan bilang alhamdulillah. Subhanallah. Tiba-tiba masih dilihat juga. Selama belum berkedip mata pak itu dan letak. Rezeki selama ber, belum berkedip. Kalau sudah berkedip, kata Nabi, palingkan pandangan, ucapkan astagfirullah. Selama belum berkedip tidak berdosa. Jantung kita hangi. Ada juga orang yang istighfar tapi matanya jelalatan. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan begitu. <laughs> ya. Nah, kalimat di atas PT-PT Bu melihat sesuatu kita heran. Masya Allah. Tiba-tiba melihat ciptaan kita kagum. Allahu Akbar. Di rumah tidak ada kegiatan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang bagus-bagus caranya. Jangan terlalu cepat. Ada tong orang tuh zikir itu seperti makan pisang goreng panas. Dia bilang saja sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan apa artinya itu sembilan sembilan sembilan pada cengi bela biasa saya heran kak di masjid itu terutama itu di masjid sama-sama 33 dibaca sama-sama mulai saya baru 11 dia sampai min karena bila saya sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan pada Padecei bos. Dula, dula, dula, dula. Ada dula di sampingnya. ada bilang, apa kau panggil kana? Siapa panggil kau? Itu ada tadi ku dengar dula, dula. Bagus ya? Zikrullah. Nah, jelas ya? Nah, ibu bapak yang saya muliakan, zikir, taubat dan berzikir. Ya, itulah obatnya hati. Kata Allah dalam Al-Quran, Ala bifikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan banyak berzikir kepadaku, mata, maka hatimu akan jadi tenang. Akhirnya kita simpulkan. Dalam diri kita terdapat segumpal darah. Yang apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Dan apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Segumpal darah itu tak lain adalah kolbu hati. Itu pentingnya itu hati bu. Hati ini pengendara. Pengendali. Kita naik mobil tiba-tiba ada tertulis hati-hati tikungan. Heh. Padahal yang berpikir itu otak toh. Tidak ada tertulis otak-otak tikungan. Ya, ada tertulis otak-otak tikungan. Padahal otak yang berbuat itu. Hmm. Coba. Hmm. Ya. Ah, ada lagi pengumuman. Perhatian, perhatian. Tidak ada perotakan-perotakan. Begitu pentingnya itu hati ya. Makanya pelihara hati kita ya. Nah demikian tausiah kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Non wal ya mas turun. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas tausiah pada hari ini yang sangat menyejukkan dan menyegarkan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan membuka